tersebar di Indonesia yang berjudul Iqra Qiraati penulis telah berusaha untuk memberikan suatu hal yang lebih bagus buat anak didik kita, buat penerus kita. Di dalam buku tersebut, kita memberikan atau menanamkan pemahaman bahasa Arab sedini mungkin. Karena sebagian besar buku-buku tentang pengajaran membaca Al-Quran tidak langsung memberikan kepada pemahaman bahasa Arab. Oleh karena itu, kita berusaha untuk pengenalan bahasa Arab sedini mungkin. Adapun usaha yang telah kami lakukan apa yang sebenarnya bukan untuk e, orang-orang Indonesia. Pertama kita lihat bahwa pengajaran Al-Quran di Yaman sangat ketinggalan sekali. Lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, bahkan orang-orang yang belajar sampai di kuliah, mereka banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, padahal bahasa Arab bahasa mereka. Tapi kenapa mereka tidak bisa membaca Al-Quran? Oleh karena itu kita karang buku tersebut. Tujuannya untuk eh, orang-orang uh, Yaman itu tersendiri. Adapun melihat perkembangan yang ada, ternyata buku tersebut pantas juga untuk orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya para para salafiyin. Kemudian buku ini e, antum bisa lihat pada halaman 6, kita berusaha pula untuk mengenalkan di budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani di Indonesia khususnya ataupun bahkan di seluruh dunia. sebagaimana yang tersebar di Indonesia dari tipu daya mereka. Pertama, para lelaki mereka berusaha memakai baju-baju muslim seperti memakai top, e, eh, mara, kopiah atau memakai jubah atau memakai ketu yang putih. Adapun wanita-wanita memakai jilbab dan lain sebagainya. Padahal itu adalah pakaian orang-orang Islam. Bahkan ada di e, Madiun ada suatu sekolah, sekolah Nasoro. Akan tetapi memakai jilbab e, perempuannya persis apa yang dipakai di Sanawiyah. Madrasah-madrasah sanawiyah di Indonesia. Kedua, mereka berusaha merubah nama-nama mereka dengan nama-nama Islam. Kita lihat Theo Syafi'i. Syafi'i nama Islam, tapi mereka ber, e, berusaha merubah agar orang-orang Islam tergiur. Bahkan ada sekolah SMA Bonaventuria waktu itu atau sekarang dengan SMU mempunyai titel haji, mempunyai titel haji dan namanya Muhammad siapa gitu. Jadi mereka berusaha untuk mengelabui kaum muslimin supaya ikut ajaran mereka. Ketiga, kalau ketemu dengan orang-orang Islam, mereka mereka pun mengucapkan salam yang sangat fasih sekali. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan-pertemuan. Padahal assalam itu dari ajaran Islam, tidak ada dari ajaran Nasara ataupun Yahudi dan lain sebagainya. Keempat, ada pula yang mereka itu beribadah haji, ya dengan tujuan tujuan untuk melabui kaum muslimin. Kelima, di antara tipu daya mereka pula mereka berusaha untuk masuk agama Islam dengan tujuan agar bisa menikah dengan wanita muslimah, khususnya wanita-wanita yang mempunyai agama yang sangat tinggi, mempunyai pemahaman yang bagus atau misalkan anaknya kiai, mereka berusaha dekati dia, kemudian melamar dan menikah. Tapi kalau sudah menikah, mereka kembali, mereka kembali ke ajaran mereka, apalagi sudah hamil, perempuan sudah lemah kalau dalam keadaan demikian, maka diajak untuk masuk ke agama Kristen. Kalau tidak, maka akan dicerai. Nah, sekarang perempuan-perempuan takut sekali kalau dicerai. Ada juga yang eh, perempuan-perempuan eh, mereka itu pun masuk ke agama Islam. Setelah punya anak, maka anaknya diajak untuk masuk ke agama Kristen. Keenam, mereka berusaha untuk masuk ke jabatan-jabatan seperti di dalam eh, pengadilan atau dalam eh, abri karena ini adalah pokok-pokok utama dalam pemerintahan. Sehingga pada zaman Sudomo waktu itu, di kala beragama Kristen, memasukkan orang-orang Nasrani atau orang Kristen untuk menjadi jabatan-jabatan pemerintah. Sekarang banyak pula yang sekolah-sekolah yang mayoritas mereka beragama Islam, tetapi kepala sekolahnya orang Kristen atau camatnya dari suatu daerah orang Kristen dan lain sebagainya. Ketujuh, memberikan bantuan-bantuan baik berupa makanan, nah, waktu itu ma'ruf dengan supermi ataupun obat-obatan sehingga banyak sekali tersebar yakni rumah sakit-rumah sakit Kristen. Mereka memberikan bantuan-bantuan supaya kaum muslimin masuk pada agama Kristen. Kemudian di budaya mereka pula berusaha untuk merubah Injil yang sekarang di Indonesia berbahasa Indonesia dibuat menjadi bahasa Arab sehingga mereka akan mengatakan lihatlah apa bedanya antara Injil dengan Al-Qur'an sama-sama tulisan Arab sehingga orang-orang yang lemah imannya akan tergiur seperti permasalahan ini ada pula yang masukkan jasus-jasus di sekolah-sekolah Islam atau masukkan orang-orang pintar mereka di sekolah-sekolah Islam untuk mengetahui kelemahan dari kaum muslimin. Kita ma'ruf eh, zaman senop hargoronya tidak bisa menundukkan Aceh kecuali dengan mengirimkan senauk hargoronya untuk sekolah di Saudi Arabia sehingga hafal Quran dan lain sebagainya dengan itu Aceh tergiur oleh orang tersebut sehingga bisa ditundukkan dengan tipu daya seperti ini demikian juga orang-orang Kristen sekarang banyak pula yang masuk agama Islam ada yang belajar Al-Quran dengan cepatnya bahkan ada yang 20 hari bisa baca Al-Quran bukan tujuannya untuk masuk Islam tetapi untuk mengetahui kelemahan dari kaum muslimin dan masih banyak bahkan ribuan yang kalau kita sebut tidak akan cukup dalam permasalahan ini. Baik, keutamaan dari kitab ini pertama murid bisa cepat untuk membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan cara membaca di ejah, ya kan alif fathah a. Alif fathah a. Alif fathah a. Berarti harus berpikir tiga kali lipat. Akan tetapi kalau a langsung membaca A, cukup berpikir satu kali. Dua, buku ini bisa digunakan untuk mengajar baik orang yang kecil sekalipun bisa mengajar buku ini asal sudah bisa membaca, bisa mengajar orang-orang yang sebelumnya. Ketiga, murid lebih berusaha untuk memahami apa yang dalam kitab. Lain dengan orang yang baca dengan secara bersama-sama, mereka hanya mengucapkan alif fathah tapi tidak masuk dalam hati. Tapi kalau dalam buku ini, murid akan berusaha untuk memahami tersendiri karena cara membacanya satu persatu. Keempat, buku ini disusun secara mudah, disusun secara dasar dulu, meningkat, meningkat sampai masuk kepada tajwid. Misalkan dalam jilid satu tidak ada harokat kasroh atau dhammah atau tarwin tidak ada. Demikian juga jilid dua semuanya berharokat fathah. Kemudian meningkat pada jilid ketiga ada harokat kasroh, ada bomah, dan sebagainya sampai masuk ke jilid 5 ini penerapan masalah tajwid. Kelima, murid berusaha untuk memahami apa yang dalam dalam kitab sedangkan e, mudarris atau guru cukup semak, e, sebagai penyimak saja, sebagai penyimak dan membenarkan suatu kesalahan. Tidak harus menuntun seperti azaban alima, murid menerukan azaban alima, tidak mubasyarah tapi secara langsung murid membaca tersendiri. Keenam, kalau bisa selesai kitab ini dengan hasil yang sangat bagus, insyaallah sudah bisa membaca Al-Quran dengan dengan baik. Ketujuh, buku ini dilengkapi pula dengan pelajaran tajwid. Kita ringkaskan masalah tajwid. Adapun pelajaran masalah tajwid diberikan kalau sudah bisa membaca buku ini atau bisa masuk ke Al-Qur'an misalkan tiga juz dan lain sebagainya. Dilengkapi pula dengan doa-doa yang terpenting buat anak didik kita. Dan pula dengan tauhid bisa dilihat pada halaman 111 ataupun 112, 113 dan ada juga syair pada 110. Baik. Berikutnya, lihat halaman 10. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang murid. Masing-masing murid harus memiliki buku ini. Supaya bisa untuk merojaah di rumahnya masing-masing. Dan harus pula memiliki buku catatan ataupun pena, garis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh terlambat dalam pelajaran. Dia ya, harus tepat waktu. Adapun keharusan bagi seorang guru, sebaiknya guru yang mengajar buku ini mampu membaca dengan benar. Karena kalau salah dalam membacanya akan membekas sekali terhadap murid-murid tersebut sehingga berusaha untuk memperbaiki diri. Seorang guru harus memperbaiki diri dari cara membaca Al-Qur'an. Kedua, dicarikan guru-guru yang mempunyai bakat di dalam pengajaran, bukan guru yang sukanya memukul, bukan guru yang sukanya memarahi sama murid-murid dan lain sebagainya. Pokoknya dicari guru yang bisa memahamkan terhadap murid. Ketiga, berusaha jangan sampai mengajar lebih dari 10 orang. Kalau misalkan dalam satu pelajaran cuma satu jam. Akan tapi kalau misalkan dalam satu pertemuan dua jam bisa mengajar 20 orang dan seterusnya. Karena tujuannya pelajaran ini supaya murid-murid bisa membaca masing-masing satu halaman dengan baik dan tidak terburu-buru. Keempat, kalau memang terbatas dari para gurunya, maka bisa menjadikan murid-murid yang senior menjadi pembantu guru tersebut. Misalkan dalam satu daerah tidak ada kecuali satu ustadz saja, maka bisa menjadikan atau mendidik murid-murid yang khusus untuk membantu mengajar. Adapun keharusan bagi wali murid, setiap hari harus melihat bagaimana kemajuan murid itu, itu sendiri. Bisa dilihat pada tokoh talib, ini kartu uh, murid kartu murid pada halaman terakhir kemajuan apakah murid tersebut meneruskan halaman berikutnya atau mengulang dan lain sebagainya harus tahu permasalahan ini. Tahun dari uh, wali murid penting sekali dalam pelajaran uh, e, pelajaran ini. cara mengajar. Cara mengajar satu persatu. Jadi guru mengajar satu orang. Adapun yang lainnya disuruh untuk uh, misalnya menulis doa-doa ataupun murojaah atau membaca apa yang akan akan dibaca atau menulis apa yang akan dibaca pokoknya berusaha agar murid-murid yang lain e, sibuk dengan apa yang menjadi kegiatannya bukan main-main kemudian bergantian bergantian satu persatu bergantian kedua guru cuma memberikan tuntunan pada baris pertama saja. Coba dilihat pada halaman 15. Guru hanya memberikan eh, poin-poin uh, pada baris ke atas uh, di atas seperti ta sa. Kemudian disuruh menirukan ta sa. Adapun setelahnya maka murid itu sendiri yang membaca. seperti ta, fa, fa, ta, fa, ba, dan lain sebagainya. Ketiga, harus meninggalkan cara ejaan seperti alif fathah a, ba fathah ba. Pindah ke tanwin, alif fathah tanwin an dan lain sebagainya karena ini akan membuat murid sulit untuk menerima pelajaran. Tapi cukup memberikan a atau an, in, un, dan seterusnya. Keempat, dari juz pertama sampai kedua, cara membacanya dengan terputus-putus. Tidak boleh memanjangkan seperti a, ba, ta. Karena kalau sampai keliru, dalam permasalahan ini maka pada halaman lihat pada halaman 38 menurut tidak bisa membedakan antara bacaan panjang dan panja, e, bacaan pendek. Jadi harus membaca dengan terputus-putus supaya nanti masuk pada halaman 38 bisa membedakan antara bacaan panjang dan bacaan pendek. Kelima, kalau murid membaca dengan benar atau dengan baik, maka sanjunglah seperti Masya Allah. Ewa, naam, teruskan, dan lain sebagainya. Tapi kalau salah, tidak boleh harus e, tidak harus ditegur secara langsung. Masa kamu tidak bisa ini dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai dicela supaya murid tersebut lebih semangat dalam belajar. Kalau misalkan mengulang, misalkan mengulang dalam satu halaman, itu pun tidak boleh dicela juga. Tapi berikan e, contoh misalkan bacaan kamu hari ini bagus sekali. Tetapi masih ada sedikit kesalahan. Nah, besok diulang lagi ya. Begitu. Jangan dicela. Karena kalau sudah dicela, malas untuk belajar. Keenam, jangan sampai pindah satu halaman sebelum halaman tersebut betul-betul lancar. Kalau sampai ada empat kesalahan, maka tidak tidak apa. Tapi kalau sampai lebih dari lima kesalahan, maka harus diulang. Walaupun lebih dari tiga atau empat kali tapi dengan syarat sebagaimana di atas tidak boleh dicela, tidak boleh dicela, harus diulang-ulang. Karena buku ini sangat ringkas sekali. Kalau sampai pindah kepada halaman berikutnya, sedangkan halaman tersebut belum betul-betul lancar, maka akan semakin berat, semakin berat, dan akhirnya tidak akan bisa membaca. Ketujuh, kalau ada suatu kesalahan, murid membaca misalkan za, tetapi dibaca ro, maka tidak harus diingatkan. Ya ini za langsung, tapi diberi uh, titian ingatan. Ro itu kalau ada e, tidak ada titiknya, tapi kalau ada titiknya dibaca apa? dan lain sebagainya. Jadi supaya dituntun, dituntun dulu untuk berpikir, baru nanti kalau sudah lama diingatkan. Baik, delapan dalam suatu ayat misalkan Lihat pada halaman 78. وَزَوَّجْنَاهُمْ bihurin ain. Keliru membaca bihurin ain. Cukup membacanya dibenarkan apa yang bihurin ain. Itu saja, tidak harus mengulang dari dari depan. Seperti juga qul huwallahu ahad membaca dengan ahad tanpa kolkolah maka diingatkan pada kesalahan itu saja ahad ahad ahad dan seterusnya. Delapan, eh, sembilan, eh, juz rabi pada jilid keempat ada huruf kolkolah terkumpul dalam satu kalimat kutbu jad murid diusahakan untuk hafal kutbu jad kutbu jad eh, kolkolah hurufnya lima tersingkat dengan satu kalimat kutbu jad ke sepuluh pada juz kelima ada tatbik ahkam tajwid. Juz kelima ini adalah landasan utama. Kalau sampai murid tidak bisa membaca juz kelima ini, maka sulit pula untuk masuk ke Al-Quran. Maka seharusnya seorang guru memberikan cara yang terbaik agar murid mampu membaca juz kelima ini. Sebelas, Sebagian besar murid-murid keliru di dalam membaca hunnah yang seharusnya dibaca dua, harok, e, dua harokat atau kolkolah. Mereka tidak memberikan kolkolah atau tidak bisa membedakan panjang dan pendeknya membaca membaca ikhlab membaca ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi dan lain sebagainya. Maka guru harus e, memberikan jalan terbaik untuk bisa membaca hal-hal seperti ini. Kedua belas, kalau sampai keliru dalam membaca lebih dari lima, maka guru menulis pada halaman terakhir, lihat halaman 112, 114, pada bitokoh tolim, menulis halaman, kemudian nama mudaris, dan an-natijah, yakni hasil dari pelajaran tersebut. Kalau lebih dari lima, maka tulis ulang. Kalau kurang dari lima, tulis terus. Jadi artinya besok melanjutkan pada halaman berikutnya. Tapi kalau ulang, jadi halaman tersebut harus diulang sekali lagi. 13. Adapun pelajaran tajwid itu diberikan setelah masuk Al-Quran seperti di juz dan diusahakan murid menghafal. Jadi mungkin kalau sudah betul-betul lancar baru diberikan ilmu tajwid. Keempat belas untuk mengetahui kalau ada murid yang baru maka di tes dulu pada halaman hepta Lihat pada halaman 29 misalnya. Kalau lancar dalam membaca halaman ini, maka murid disuruh membaca hepta pada halaman 42. Kalau lancar juga hepta pada juz ketiga dan seterusnya. Tapi kalau tidak lancar, misalkan pada halaman 42 murid tidak bisa membaca ini, maka dia harus memulai dari awal juz kedua. Kalau pada halaman 29 misalkan tidak lancar, maka mengulang atau memulai bacaannya dari awal juz pertama. Begitu seterusnya sehingga dalam satu kelas tidak harus semuanya ini juz 5 atau semuanya juz 4 tidak karena kepandaian masing-masing murid berbeda-beda jadi ada yang sampai juz 1, ada yang sudah sampai juz 5, ada yang sudah hafal e, juz amma dan seterusnya. 15 adapun waktu mengajar sekitar satu jam. Tetapi kalau lebih dari itu maka lebih bagus sekali sehingga bisa lebih banyak mengambil faidah dari mudaris tersebut. Ke-16 yang paling bagus untuk mengajar mengajar itu adalah masjid Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW masjid digunakan untuk salat, digunakan untuk mengatur siasat perang, digunakan untuk main-main pedang dan lain sebagainya, bukan seperti masjid-masjid sekarang yang mereka buka pada waktu-waktu salat saja. Atau sebagian masjid yang dibuka pada hari Jumat untuk salat Jumat. Bahkan sebagian masjid tidak dipergunakan sama sekali untuk kegiatan Islam. Ini adalah suatu kemunduran. Maka usahakan dalam permasalahan agama Islam diarahkan kepada masjid tersendiri karena itu lebih barokah, lebih manfaat ilmunya. Demikian eh, sekilas cara membaca buku tersebut. Adapun dalam hal ini kita akan gunakan tiga anak orang Yaman untuk membaca buku ini sehingga kadang-kadang kita gunakan bahasa Arab karena mereka tidak paham bahasa Indonesia. Adapun orang-orang Indonesia yang di sini anak-anak Indonesia yang berada di Damaj mereka masih terlalu jauh dalam bacaannya. Sehingga dengan terpaksa kita gunakan orang-orang Arab. Mudah-mudahan bisa terpahami dan kita masuk kepada buku ini. Mudah-mudahan sekarang lihatlah halaman 14 guru hanya menerangkan pokok pelajaran pada baris pertama. Langsung dibaca A, Ba. Kalau jamian? A, Ba. Eh, bil kosor. A, Ba. A, Ba. A, Ba. A, Ba. Coba dibaca hendak ya Muhammad. A, Ba. هذا هذا A A ايوه ba ba تمام A ba ايوه A A ايوه ارفع صوتك A ba تمام ba A ايوه A ايوه ba امم ba تمام ba A ba ايوه ba ba A terus A ba أ أيوة ب ب أ نعم أ ب أ أيوة ب أ تمام أ أ ب واصل أ ب ب أيوة ب ب أ تمام ب أ ب أيوة أ أ ب تمام أ ب ب أيوة ب ب A ايوه A A ba واصل ba A ba ايوه ba A A ايوه ba A ba terus A A ba bagus ba ba A ايوه A ba ba تمام A ba A ايوه ba A A تمام A ba A ايوه pada baris terakhir murid disuruh menghafalkan supaya ditutup bukunya kemudian menghafal. Ba a ba. Ayo. A ba. Ayo. A ba. Ayo, tamam. Sekarang lihatlah halaman 16. safa 16. Nah. Baik. Sekali lagi, Mudaris hanya menerangkan pada baris pertama. Ja ha demikian eh, ya ha ya ha ya ha ya ya Rahman ya ha ايوه ha ya ايوه ya ta ha ايوه ba ya ta tamam ha ya ba ايوه ba ha ya ايوه ya ya sa eh a ba ya terus ba ja sa bagus a e. ha ha a e. ايش حاء حاء ايوه أ باء حاء خلاص باء حاء جاء تمام جاء باء أ ايوه باء أ جاء ايوه حاء ثاء حاء خلاص أ باء جاء بجوز جاء ثاء حاء ايوه حاء أ باء ممتاز ثاء جاء حاء ايوه ثاء ثاء جاء ايه باء حاء ثاء خلاص كان باء جاء ثاء تمام تاء تاء أيوة تاء حاء تمام باء حاء تاء أيوة تاء جاء أيوة أ ب جاء تمام أ ثاء جاء أيوة ثاء ح ب أيوة ب ح ث أيوة أ ث ثاء أيوة ج ث ث ثاء ب Sekarang hafalkan pada baris terakhir. A, ba, ta, ta, ja, ha. أ ب ت ث ج ح أيوة باقي إشكالية